Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan buku Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih libah min usus syariah. Untuk memahami nas-nas syariat. Ini kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah taala. Sebutkan di antara kaidah fikih, kaidah yakni aturan yang penting bahwa segala amalan tergantung dari niat. Ini ada yang pertama saya belum bawakan. Apabila niatnya baik, maka Allah terima. Apabila niatnya adalah rusak, Allah akan tolak. Kemudian juga kaidah yang berikutnya yang kedua, agama dibangun di atas maslahat. Itu. Dan untuk menolak kejelekan. Agama itu dibangun di atas apa masalah kebaikan kita semua dan menolak bahaya. Kemudian kaidah yang ketiga, apabila di situ ada beberapa maslahat didahulukan yang paling penting. Fa in tazahama adadul masalih yuqaddam al-ala min al-masalih. Itu ya, kaidah yang ketiga. Kalau ada masalah yang banyak, dahulukan yang paling penting. Kebalikannya juga kaidah yang keempat. Wadidu dan kebalikannya tazahumul mafasid apabila banyak bahaya yurtakab adna minal mafasid ditempuh yang paling ringan paling ringan dosanya dari bahaya-bahaya itu kan kita kadang mendapati dalam kehidupan kita ini semuanya jelek kita tembus yang tempuh yang paling ringan dosanya ya demikian kan tidak ada jalan yang lain seperti mamanya lah gampangnya seorang belajar situ butuh paspor Kan foto nggak boleh. Lalu bagaimana? Ya terpaksa. Anak wajib belajar kita. Demikian juga ingin umroh, ingin haji, perlu paspor, bahkan KTP ya kan demikian. Ya, ya dosanya untuk orang yang mewajibkan yang itu. Walaupun mereka mengatakan perlu ini dan itu. Ya ditempuh yang paling ringan. Ya jangan jangan kita yang moto, jangan orang yang moto. Orang yang memoto, jangan kita yang moto. Kadang demikian dalam kehidupan kita harus ditempuh. Kalau enggak ya kita nggak bisa kemana-mana. Kan itu. Kemudian juga berikutnya bahwa agama itu dibangun di atas kemudahan. Ya, ketika apa? Ada kesulitan. Kalau ada kesulitan ada kemudahan. Kemudian berikutnya qala Allah taala ini pertama adalah niat, kedua adalah maslahat, kemudian yang paling tinggi yang ketiga, kemudian yang keempat ya cari yang paling rendah kemudian yang kelima dibangun di atas ya kemudahan kalau ada kesulitan kemudian yang keenam kaidah yang keenam qala rabbana wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'tirari ini kaidah yang keenam tidak ada wajib ketika tidak mampu bil iqtidari laisa wajibun tidak ada kewajiban bila ketika tidak iktidar, tidak mampu. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Wala muharramun ma'at tirori. Tidak ada suatu yang haram bersama dengan terurut Nah ini kaidah yang penting juga. Kalau tidak mampu maka amalan itu kita tidak wajib bagi kita. Kalau kita terpaksa itiror maka yang haram menjadi tidak mengapa ditempuh ketika darurat. Tetapi harus di situ darurat sendiri harus mempunyai kaidah, bukan kemudian ah ini darurat-darurat akhirnya segala sesuatu yang haram dia tempuh. Ulama besar. Sebagaimana seorang mencari fatwa dari para ulama mencari yang paling ringan. Ada orang itu mencari yang paling ringan itu. Ya. Man tataba rukhasul ulama tazandak. Barang siapa mencari-cari keringanan-keringanan para ulama menjadi sindik, menjadi munafik dia. Ya, umpamanya masalah isbal di bawah mata kaki ikut pendapat Imam Nawawi makruh saja. Kemudian ya umpamanya dalam masalah ya berjabat tangan umpamanya. Demikian juga masalah foto umpamanya. Demikian masalah ini dan itu umpamanya. Cari yang mudah-mudah semua. Yang menjadi sindik dia. Masalah musik mau ikut Ibnu Hazm. Hadisnya masalah musik yang apa yang sahih tidak ada umpamanya. Padahal ada. Ya. Jadi bukan oleh Imam Bukhari secara mu'alaf dalam riwayat yang lain adalah sahih. Ya. Ini masalah musik ikut Ibnu Hazm. Yang gampang-gampang ikut ulama-ulama yang menurut dia. Maka ini menjadi munafik. Hati-hati. Padahal yang mengatakan umpamanya boleh masalah itu jelas tidak ada dalil. Ya, demikian juga menyelisih para ulama. Maka bisa menjadi apa? Bisa menjadi sindik munafik dia. Jadi demikian. Jadi tidak ada wajib tanpa kemampuan dia miliki. Apa dalilnya di antara? Seperti umpamanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oleh tidak membebani kecuali dia mampu. Demikian juga Walillahi ala nasi jul baiti man istata ilai sabila. Untuk Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu haji bagi yang dia mampu. Ini menunjukkan kalau mampu. Demikian juga ada sepuluh radhiyallahu anhu, sholi iman. Salatlah berdiri kalau tidak mampu fa'ilam tasati faqaidan, maka duduklah. Ini kan menunjukkan apa? Kalau tidak mampu, maka tidak wajib lagi. Kalau tidak mampu duduk bagaimana? Berbaring. Ya itu. Demikian juga ala muharramun ala ma'atirari. Tidak ada sesuatu yang haram bersama dengan apa? Itirar dengan keterpaksaan yang ada pada diri dia. Tato mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Seperti seseorang ya yang dia itu dibahas di dalam bulu Maram yang sedang kita lewat. Seseorang umpamanya mempunyai pakaian untuk sholat. Sebagaimana kita ketahui syarat sah sholat itu kan apa? Ada sembilan dan diantaranya adalah e, berwudu, demikian juga menghadap kiblat, demikian juga menutup aurat, demikian juga bersih ya ini tohar atau badan Ini badannya itu suci demikian juga tempatnya demikian juga pakaiannya sekarang pakaiannya ada, ada najisnya ya apakah kemudian dia sholat tanpa pakai pakaian kenapa karena pakaian najis apakah sholat dengan pakaian yang di itu najis tadi disebutkan didahulukan apa yang paling ringan Berarti haram memang kita sholat memakai apa? Memakai baju yang ada najisnya. Tetapi karena terpaksa, tidak ada baju yang lain pemain. Seorang pemain di tengah hutan, sebagian mengalami mungkin. Ya, tidak ada pakaian kecuali yang dia pakai saja. Ya, kadang ya tidak ada air dan sebagainya. Akhirnya dia apa? Soalnya dia pakaian tersebut, walaupun dia najis. Demikian juga disebutkan. Ya, jadi contoh yang pertama wala muharram ma'atirori tadi. Tidak ada yang haram bersama dengan keterpaksaan tadi memakai pakaian yang ada najis ya, karena tidak ada pakaian yang lain. Demikian juga memakan bangkai. Hurimat alaikumul maitah. Hurimat alaikumul maitah wa damu wa lahmul khinzir wa Diharapkan untuk kalian itu maitah bangkai, wa lahmul khinzir daging babi. Ya. Dan apa yang disembelih itu selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terpaksa tidak ada, boleh makan bangkai tadi. Ya itu. Demikian juga minuman keras bagaimana? Tidak ada minuman nih kecuali minuman keras ini ya yang terbuat dari anggur mamanya ya itu sebagai, tersebar banyak itu atau dari kurma nabit yang lebih dari tiga hari ya kurma yang dicampur dengan air lebih dari tiga hari itu bisa mabukkan tidak ada minuman kecuali itu maka boleh ya karena terpaksa walaupun disebutkan orang yang minum khamr itu tidaklah menambah kecuali haus ya orang yang tidak ada minuman adanya khamr dia minum tambah haus demikian disebutkan tapi hukum asalnya adalah tadi. Ya, selama untuk yadfa doror untuk menghalangi bahaya, maka boleh dia menempuh. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan Dorurah sendiri bisa ditulis dia membuat definisi mereka para ulama namanya dorurah. Sesuatu yang haram tadi kan menjadi boleh ya bersama dengan dorurah. Dorurah sendiri adalah idalam yatanamal ya ida yatamal halakah apabila mendapatkan kehancuran. Au Atau kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar aku akan dibunuh memang. Ya, demikian. Seperti yang dialami oleh Amr bin Yasir, ia lihat bapaknya Yasir, demikian juga ibunya Sumayyah mati. Karena tidak mau mengucapkan ucapan yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya beliau mengucapkan apa? Mengucap kalimat yang diinginkan itu dengan keimanan ada dalam hatinya. Ya. Maka seperti ini diperbolehkan karena memang memang benar-benar kematian di depan dia atau golep golep atau don kemungkinan besar demikian disebutkan au tatra'u fi hal khatirah atau jadi tadi orang yang mau mati diancam kematian atau kemungkinan besar kan mati halakah atau apa keadaan yang khatirah yang mengancam sekali, baik jiwa, nafs, au mal atau harta, au art atau kehormatan. Nah, seperti ini Demikian disebutkan ya. Jadi bukan setiap sesuatu dikatakan daruroh, benar-benar kalau akan mati. Walaupun saya Utsaimin pernah menyebutkan kalau seseorang disuruh murtad ya, dia seorang apa? Seorang ulama, orang yang dianggap lebih bagus memilih untuk mati. Walaupun dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan maka nah, illa ma ukriha qalbu mutmainnun bil iman. Maka kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, ya, kemudian dia murtad kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbu mutmainnun bil iman dan hatinya tenang dalam keimanan. Tapi beliau menyebutkan Syekh Utsaimin di Qaul Mufid, kalau dia itu orang yang dai, lebih bagus untuk mati saja. Kecuali kalau orang ini punya harta, diharapkan dia membantu Islam, tidak mengapa disebutkan. Ya, mengikuti zaman mereka tapi imannya masih ada dalam hati. Apa dalilnya? Saya mengatakan demikian kisah Imam Ahmad. Beliau tetap di atas apa? Ucapan Al-Quran itu adalah kalamullah. Walaupun diancam dibunuh. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau pun dibunuh juga. Bukan Nuh juga ada ulama. Waktu itu namanya Nuh juga mati juga. Tapi Muhammad terus tegak di atas itu. Dipukul dan sebagainya. Walaupun sebenarnya boleh. Kalau memang benar-benar diancam kematian kemudian imannya masih tetap mengucapkan ucapan mereka, boleh. Tapi afdolnya kalau dia itu orang yang punya ilmu, milih mati saja. Seperti Ali bin Madini, ini gurunya Imam Bukhari, dia menempuh jalan Tauriah. Ya, yang sering kita sebutkan. Menyelisih jalannya Imam Ahmad. Anda demikian. Mulai alam di sini. Ya, semoga beliau sunnah ilaih